Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan bab al-jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil ini yang sering kebanyakan orang enggak suka nah, karena dikit-dikit menjarah, dikit-dikit menjarah, mengkritik katanya. Nah, dan banyak orang yang alergi Nah barakallahu fikum kalau jarwa ta'dil itu kata mereka ekstrim keras. Kita ini buat berdamai saja, semuanya sama, semuanya juga mengharapkan surga katanya. Allah musta'an kita katakan keliru. Al jarwa ta'dil, ilmu jarwa ta'dil ilmu yang penting dengan ilmu jarwa ta'dil ta'dil tegaklah agama Islam ini. Nah barakallahu fikum karena perkara dunia aja butuh apa? Jarah dan ta'dil, apalagi perkara agama. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ilmu jarh wa ta'dil ilmu yang penting. Yang keliru adalah orang yang serampangan sembarangan menerapkan ilmu jarh wa ta'dil, dikit-dikit vonis, hizbi, mubtadi, sururi misalkan atau nah barakallahu fikum nan kafir, fasik, dilihat semuanya. Dilihat semuanya harus dengan apa argumen, bukti yang nyata dan akurat, enggak sembarangan kita menuduh seseorang. Nah, barakallahu fikum karena jarh wa ta'dil ini memang sejak dahulu ada itu loh. Sejak dahulu ada. Bahkan Rasulullah aja pernah enggak menjarah Pernah enggak Rasulullah menjarah? Pernah mengingatkan kepada segenap para sahabat yang keliru diingatkan. Nah, barakallahu fikum dalam keadaan terkadang sesuai dengan konteksnya, terkadang di depannya langsung, terkadang dengan cara-cara yang lain. Di antaranya di depannya langsung teguran langsung, afattanun anta ya Mu'ad? Apakah kamu nam tukang bikin fitnah wahai Mu'ad? Maksudnya apa? Karena Mu'ad bin Jabal waktu itu ketika menjadi imam panjang bacaannya sehingga orang yang di belakang itu mungkin ada keperluan, ada kebutuhan sehingga ada yang melapor kepada Rasulullah mengenai kejadian tersebut. Akhirnya Rasulullah mengarahkan kepada Mu'adz bin Jabal agar apa? Nah barakallahu fikum idza salahadukum linnas falyukhaffif. Apabila kamu menjadi imam untuk manusia, diperingan salatnya. Kenapa? Na'am barakallahu fikum fa inna fihimudz dha'if, wal marid, wadal hajah. Nah, karena di, di belakangmu itu itu ada orang sakit, anak kecil, orang tua dan ada yang punya kebutuhan. Wa idza shala ahadun lin nafsi falyutawil masya. Apabila seseorang itu salat sendirian, perpanjanglah sesuka dia silahkan. Tapi kalau menjadi imam dilihat apa si konpat. Apa? Si konpat situasi, kondisi dan tempatnya enggak sembarangan. Nah, kalau fikum. Kita lihat. Al-jarh wa ta'dil. Qala al-mu'allifu asbahullah al-jarh ta'rifuhu aksamuhu, maratibuhu, syurutu qabuli. Definisinya, pembagiannya, tingkatan-tingkatannya dan syarat-syarat diterimanya jarah tersebut. Al-jarhu, jarah itu kalau terjemahan bebas jarah itu kritikan, mengkritik. Nah, ta'dil itu memberikan rekomendasi, memberikan rekomendasi atau dukungan atau pujian. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat huwa an yadhkura ar-rawi bima yujibu radda riwayatihi min isbati sifati raddin au nafyi sifati qabulin misal an yuqal huwa kadzabun au fasikun au dha'ifun au laysa bisiqatin au la yu'tabar au la yuktab hadithuhu jarh itu adalah seorang perawi menyebutkan dengan sesuatu yang bisa membuat atau mengharuskan ditolak periwayatannya berupa apa? Berupa menetapkan salah satu sifat yang bisa membuat apa riwayat ditolak atau dengan cara meniadakan ya, salah satu sifat yang apa yang periwayatannya itu nanti na'am barakallahu fikum bisa diterima. Maksudnya periwayatannya seharusnya bisa diterima, dia tiadakan. Ditiadakan oleh perawi tersebut sehingga enggak diterima. Contohnya, huwa kadzdzab, ya, dia adalah kadzdzab pendusta au fasik atau perawi tersebut fasik, dhaif, lemah, au laisa bisikon, laisa bisikotin dia tidak sikoh, au la yu'tabar atau enggak dianggap, au la yuktab hadisu atau enggak ditulis ditulis apa hadisnya, enggak boleh diambil hadisnya. Ini termasuk salah satu lafaz-lafaz jarah. Terkadang ada yang lebih parah lagi, dajjal itu ada juga. eh fulan dajjal, bukan dajjal yang akbar ya, tapi dajjal itu kadzab karena dajjal dari kata ad-dajjal. Dajjal itu kadzib. Paham ya? Kemudian ad-dajjal itu al-kadzib Berarti kalau dajjal kadzab maknanya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Terkadang juga ada yang barakallahu fikum dia menjarah sebagian tapi menyebutkan juga takdir sebagian. Ya, fulanun dha'ifun fil hadis, imamun fis sunnah. Paham ya? Fulan tuh kalau masalah hadis itu dhaif lemah dia. Tapi kalau masalah sunnah dia imamnya. Apa maksudnya? Kan banyak seperti itu kan karena manusia enggak masuk dari itu. Misalkan kita dalam masalah hadis lemah, tapi ternyata dalam masalah sunnah kita kuat misalkan. Kan bisa juga seperti itu. Oleh karena itu terkadang antum jumpai macam-macam bentuknya. Yang jelas, nah barakallahu fikum jarh wa ta'dil ini perkara yang sangat penting. nah barakallahu fikum yang perlu kita mengetahuinya. Naam. Wa yanqasimu al-jarhu ila qismain mutlaqun wa muqayyadun. Dan jarh ini barakallahu fikum terbagi menjadi dua. Eh wa orang-orang yang kena jarah dikenal dengan majruhun. Eh, orang-orang majruhun yang sudah terkena jarah. Pertama adalah mutlak. Dia terbagi dua ya, mutlak dan muqayyad. Secara mutlak, secara global gitu, ada juga muqayyad, ada ikatannya, ada syaratnya. Fal mutlak an yadhkura ar-rawi bil jarh biduni taqyidin, fayakunu qadihan fihi bi kulli halin. Mutlak itu maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya ada seorang perawi menyebutkan dengan jarah dengan kritikan dan hukuman tadi tanpa adanya taknyit, tanpa adanya ikatan, tanpa adanya syarat. Nah, jadi benar-benar global gitu. Fayakunu qadihan fihi kulli hal. Maka menjadilah jarah tersebut celaan bagi perawi tersebut. Naam, kulli hal pada seluruh keadaan. Karena tanpa ada ikatan tadi, tanpa ada ikatan, tanpa ada ada persyaratan, intinya mutlak, eh, kena terus gitu loh ya. Seperti itu. Karena nanti ada yang muqayyad kalau yang muqayyad nanti na barakallahu fikum hidakumullah nam seperti yang terkadang kita jumpai dhaifun fil hadis imamun fis sunnah nah itu nanti berarti yang enggak diambil hadisnya gitu loh tapi dalam masalah sunnah dia imamnya seperti itu wal muqayyad an yadhkur rawi bil jarh bin nisbati li syai'in mu'ayyan min syaikhin atau ta'ifatin atau nahwu ada juga muqayyad nah barakallahu fikum bentuk muqayyad yang sebutin di sini eh, bagus sekali sebagai contoh juga. Yaitu seorang perawi menyebutkan dengan jarak kritikan atau fonis gitu ya, binisbatil syai'in tapi dinisbahkan kepada sesuatu yang tertentu. Min syai'in dari gurunya, au ta'ifatin atau dari kelompoknya, au nahdhalik. Nah, barakallahu fikum. Contohnya, contoh seorang perawi dia dhaifun idza rawa min ahli baladi misalkan dia itu lemah hadisnya kalau dia meriwayatkan dari apa penduduk negerinya misalkan. Jadi ada ikatan itu, lemahnya itu kalau meriwayatkan dari kampungnya. Paham ya? Seperti itu ya. Nah, terkadang seperti itu. Atau fulanun dhaif idza rawa syekh fulan misalkan. Si fulan ini hadisnya dhaif lemah kalau dia meriwayatkan dari syekh fulan. Berarti kalau dari syekh yang lain eh yang kita ambil sebaliknya apa berarti? Berarti nggak lemah gitu loh. Apa maksudnya? Dia lemahnya hanya kalau meriwayatkan dari syekh fulan misalkan. Seperti itu. Syekh fulan itu siapa maksudnya Syekh fulan itu? Ya umum kan? Syekh fulan, Syekh alan itu umum maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Fulan artinya, artinya apa fulan tuh? Artinya apa fulan? Fulan apa artinya? Fulanun. Kayak seorang lelaki ya. Umumnya fulanun, nah, kalau perempuan fulana. Paham ya? Alan itu juga seorang yang umum. Kalau kalau perempuan alana. Itu istilah ya seperti barakallahu fulan, si fulan Ya, si fulan ya si fulan sesuatu yang umum sifatnya. Tapi biasanya itu laki-laki, kalau perempuan fulanah, seperti itu. Nah, di sini disebutkan barakallahu fikum fayakunu qadihan fih, maka ini menjadi celaan bagi orang tersebut. Binisbati ila dzalika syai' al-muayyan duna ghairi. Tapi celaan apa? Dinisbahkan kepada sesuatu yang ditentukan tadi itu, bukan yang lainnya. Paham lu maksudnya tadi? Misalkan nam ada seorang perawi namanya Naam Zaid misalkan Eh? Nah, Zaid ini keadaannya bagaimana? Dhaifun idza rawa hadisahu min Syekh fulan misalkan. Kita pakai fulan aja ya. Nah, barakallahu fikum. Kita katakan dia Zaid itu lemah. Lemah. Kalau dia meriwayatkan hadisnya dari Syekh fulan. Berarti yang kita pahami kalau meriwayatkan hadisnya dari selain Syekh fulan bisa jadi kuat itu loh. Apa maksudnya? Jadi dia majruhnya dalam artian enggak seluruhnya tapi dia muqayyad. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Kita ambil satu contoh. Misalnya contohnya qaulu Ibnu Hajar fi Taqrib. Siapa namanya Ibnu Hajar ini? Apa? Eh, Ahmad bin Ali ya. Nah, barakallahu fikum Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih. Yang dikenal dengan apa? Al-Hafidh. Dikenal dengan Al-Hafidh. Qala Al-Hafidh itu secara tidak langsung langsung apa? Ibnu Hajar arahnya. Tapi kalau Ibnu Rajab biasanya disebutkan qala al hafid Ibnu Rajab karena sama-sama hafid juga. Nah, seperti itu. Tapi kalau mutlak qala al hafid itu sudah insyaallah benar kalau antum katakan itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaihi. Fi taqrib nam fi Zaid bin Ibnu apa? Ibnu apa itu? Ibnu Hubbab atau Hibbab? Nanti kita cek lagi ya nanti ya. Karena nama-nama perawi seperti ini kalau jarang dengar memang kadang kita Khawatirnya nanti keliru menyebutkannya jadi nanti cek lagi. Naam Zaid ibn al hibab atau Hibab atau Habab nanti lihat nanti. Naam atau ibn al Hibab nanti kita lihat. Waqat rawa anhu Muslimun dan sungguh Naam barakallahu fikum Imam Muslim meriwayatkan darinya. Sadukun yukhti fi hadis sawri Dia saduk, hadisnya bisa diterima, saduk biasanya hadis hasan itu ya. Cuman dia tuh suka keliru. Nah, kalau meriwayatkan hadis dari sawri berarti kan dia posisinya ada Takdirnya sedikit ada jarahnya. Paham ya? Jarahnya muqayyad kalau hadisnya diambil dari Sauri. Apa maksudnya? Sufyan Sauri. Fayakunu dha'ifan fi hadithi an Sauri duna ghairi. Akhirnya menjadilah hadisnya itu lemah kalau dia meriwayatkan dari Sufyan Sauri Sauri bukan yang lainnya. Paham maksudnya? Maksudnya kalau dari yang lainnya bisa jadi hadisnya kuat atau diterima, tapi kalau hadisnya dia meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri hadisnya lemah. Paham maksudnya ya? Dari muqayyad seperti ini. Wala alam suwab, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa ta'ala. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu laik. Walhamdulillah rabbil alamin.